Berkata Sufyan al sauri rahimahullah, "Ta'allamu hadzal ilm." Kata Imam As-Sauri rahimahullah, "Pelajarilah ilmu ini. Wa ghumu wa afrighu alaih." Dan teruslah dan habiskan waktumu, kosongkan waktumu khusus untuk cari ilmu. Wala tuqallifuhu bahtin dan jangan dicampur dengan tertawa. Wala la'bin dan jangan dicampur dengan main-main. Fatajmat atau fatumajjat of al القلوب jangan sampai hati menjadi kaku menjadi beku atau hati menjadi keras karena dicampur dengan main-main dengan guyon dengan bah dengan ketawa Alhamdulillah demikian nasihat dari Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'allamu halal ilm pelajarilah ilmu ini yakni ilmu din dan kemudian terus langgeng belajar dan pusatkan perhatianmu pada ilmu. Ini afrihu kosongkan dari yang lain hanya khusus untuk mencari ilmu. Jangan dicampuri dengan tertawa, jangan dicampur dengan main-main karena akan mengeratkan hati. Wa qala Ayuban berkata juga rahimahullah. Karena yukal bahwasanya dikatakan أول العلم الصبر awalnya ilmu itu diam. Maka siapa yang bisa diam dan mendengar dengan baik, maka itu ilmu pertama. Kalau tidak bisa diam dan mendengar dengan baik, maka tidak akan bisa meningkat pada yang kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertamanya saja, dia tidak bisa. Khusus, asam, diam, dan kemudian yang kedua mendengar. Wasanil istima' lahu. Baru yang ketiga hifzuhu menghafalnya. Wasalil amal bihi dan kemudian mengamalkannya. Warabi' nasruhu wa ta'limu baru yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Mendengar dan menghafal disatukan di sini. Pertama, ilmu adalah tiang. Bisa dia diam, Masya Allah. Kalau dia masih di majelis ilmu, masih ngobrol, bisik-bisik, masih begini dan begitu, repot dia untuk menaiki tingkat kedua. Ya. Yang kedua, mendengar dan menghafal. Mendengar dan mengingatinya. Ada yang sekali dengar, tujuh. Karena memang jauhnya Masya Allah dari maksiat. Jauhnya dari perkara-perkara dosa bersih hatinya, sehingga mendengarkan sekali hafal. Dan begitu para ulama. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menerangkan. Menerangkan. Warabi' dan yang keempat, menyebarkannya dan mengajarkannya. Setelah kita mengamalkan, ajarkan. Sebarkan. Qala Lais ibn Sa'ad. Berkata Lais ibn Sa'ad rahimahullah kepada para ashabul hadis, kepada mereka-mereka para ashabul hadis, para pencari hadis. Kata beliau ta'allamul hilm qabla al-ilm. Kata al Ibn Sa'ad, ta'allamu al-hilm qabla al-ilm. Pelajari kelembutan sebelum mempelajari ilmu. Jadi al-hilm adalah kelembutan dalam artian akhlak yang baik. Sebelum dia mempelajari ilmu. Ta'allamul ilm qabla al-ilm. Qala Khalid Ibn Fatwan rahimahullah إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته ما فيها برخالة ابن فطوان rahimahullah, kalau engkau melihat seorang menyampaikan satu hadis yang engkau sudah tahu hadisnya, atau engkau mendengar orang memberikan kabar berita yang engkau sudah tahu beritanya, maka jangan engkau mengikutinya, jangan engkau mengiringinya dalam berbicara. Harrison karena semangat ingin memberitahu teman-teman yang hadir bahwa kau sudah tahu. Jangan sampai engkau berpikiran dengan semangat ingin memberitahukan man hawarat, siapa yang hadir di sekitarmu anda dapat alimkah bahwa engkau sudah tahu Fainna inna dzalika khiffatun adab karena itu merupakan kerendahan itu merupakan sesuatu yang jelek su'ul adab akhlak yang jelek kalau kamu sudah tahu oh, tidak sepertinya seringkali muncul semangat. Ini nyatanya gini, ini harusnya yang lewat ini. Saya tahu itu kemarin. Ya. Muncul semangat seperti itu. Diajarkan oleh beliau oleh Khalid bin Bakwan jangan. Ya. Jangan engkau menyertai orang itu ngomong, kamu ikut ngomong. Ini kan, saat itu kan, saat jangan sok tahu, dia. Ya. Oh, ini kemarin, yang kemarin. Kenapa emangnya kalau diulangi? Ilmu diulangi nggak ada ruginya. Malah semakin hafal, semakin hafal, semakin hafal. Walaupun diulangi tiap hari. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan sungguh aku pernah mendengar dari seorang anak muda menyampaikan satu hadis. Aku dengarkan sampai selesai. Padahal aku sudah mendengarkannya sebelum dia lahir. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mendengar dari anak muda menyampaikan satu hadis tapi dia dengarkan dengan baik. Seakan-akan baru tahu saat itu. Padahal aku sudah mengetahuinya sebelum dia lahir. Ya Maka ingat bahwa adab-adab yang baik adalah untuk kita tidak merasa sok tahu atau tidak kemudian ingin memberitahu orang-orang yang hadir bahwa saya sudah tahu hadis ini atau saya sudah tahu pembicaraan itu atau sudah tahu berita ini dan berita itu. Adab dalam berbicara adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik. Qala Hajjaj bin Arta'a rahimahullah, "Inna ahadakum ila adabi ila adabin hasan ahwaj minhu ila 50 haditha." Sesungguhnya salah seorang kalian butuh kepada adab yang hasan, kepada akhlak yang baik lebih daripada 50 hadis. Ya, ini artinya salah seorang kalian sungguh butuh kepada adab yang baik lebih daripada 50 hadis. Demikian dikatakan oleh Hajjaj bin Arta'ah. Rahimahullah.